Coba santri besar segera masuk ke dalam masjid. Ayo ikhwan, udhulu ayo masuk masuk asrama F mas, masuk ini kemana yang lain kok sedikit sekali ini kelas delapan ini wadah hoib أنا bais, Aina bais, Delkornen matin. Ayo jangan santai-santai masuk segera ke masjid. Taib ikra ya ikhwan. Man yurid qiraah yaqra tafaddal Tayyib Pak Komar min fadlik tafaddal Taib. Setelah kita jelaskan tentang syahwat jiwa yang mana mempunyai hak yang harus kita tunaikan karena termasuk bentuk kedoliman ketika kita menunaikan hak tersebut sebagaimana sabda beliau Inna li nafsika alaika haqqan. Sesungguhnya terhadap diri kalian, terhadap jiwa kalian ada hak yang harus ditunaikan. Nah, ini masing-masing ada hak. Kemudian kita akan menjelaskan berikutnya tentang bayan alamati husnil khuluki Tentang penjelasan tanda-tanda ahlak yang baik. Keberadaan ahlak yang baik telah terwujud dalam diri seorang. Tanda-tandanya apa? Qala mu'alif rahmatullahi alaihi rubbama jahadal muridu nafsah hatta tarakal fawahis wal ma'asi. Di sana mungkin barangkali ada seorang yang telah menginginkan menjadi ahlak yang mulia sudah berjihad dengan sungguh-sungguh sudah berusaha dengan semaksimal mungkin ingin menjadi ahlak yang baik sampai pun dia telah meninggalkan al-fawahis perbuatan keji dan mungkar wal ma'asi dan perbuatan kemaksiatan-kemaksiatan telah ia berusaha untuk meninggalkannya. Apakah dari sisi ucapannya, perbuatan keji dan mungkar, ucapan-ucapan yang kotor? Apakah dari sisi perbuatannya, tangannya dia telah terwujudkan, bisa menjaga dari sifat-sifat kejahiliaan, sifat-sifat jahiliah Naam, memukul, menampar dan sebagainya. Ini telah terwujud sudah berhasil menjaga lesannya, sudah berhasil enam apa menjaga anggota badannya. Apakah demikian? yakni wujudan akhlak yang baik. Summa dhanna annahu qad hadzaba khuluquhu. Khuluquhu. Dan dia menyangka bahwasanya sungguh dirinya telah bisa menata akhlaknya tersebut telah menata tentang akhlak dia sehingga menjadi akhlak yang baik. Sudah tidak bicara kotor, sudah enggak mencuri, sudah enggak mukul, sudah enggak pemarah dan sebagainya. Apakah sebatas ini saja yang kemudian dia wastagna alil mujahadah? enam, yakni tidak membutuhkan untuk bersungguh-sungguh kembali untuk yang mewujudkan akhlak yang baik yang terkait dengan hak-hak Allah Taala apa mereka sudah sebatas enam mereka yakni dengan hak manusia muamalah dengan manusia saja kemudian dia apa tidak butuh untuk berjihad menjihadi dirinya yang terkait dengan hak-hak yang lainnya yang terkait dengan hak Allah mungkin dia ketika dengan hak manusia sudah terwujud bisa bermuamalah yang baik sudah bagus. Nah, tapi belum bisa dikatakan dia ahlak yang baik secara mutlak. Karena di sana ada hak Allah yang harus ia tunaikan. Nah, ini ini sebagian manusia menyangka terbatas. Namanya ahlak yang baik adalah bagaimana dengan manusia berbuat baik. Sopan santunnya ada. Tapi tidak perhatian dengan haknya Allah Ta'ala. Tunaikan atau belum. Ini. Ada seorang menilai si fulan baik. Padahal dia mungkin nggak sholat. Padahal dia mungkin apa dalam masalah akidah bejat. Masya Allah pergaulannya ketika dengan manusia sangat ramah tamah bagus. Orang menilai itu orang akhlaknya baik, masya Allah bagus. Tapi nggak menilai, menilai sisi yang lainnya. Nah demikian. Kemudian dia meninggalkan sisi satu ini. Walaisa kadalik maka bukan itu yang dimaukan yang ahlak yang baik yang sesungguhnya yang dimaukan oleh Allah Taala. Fa inna husnul huluki, fa inna huluki. khuluqi maka sesungguhnya ahlak yang baik dia adalah huwa majmu'u sifatil mu'minin. Dialah terkumpul sifat-sifatnya orang-orang mukmin yang sesungguhnya, mukmin yang sejati Wa qad waswahumullahu taala sebagaimana sungguh telah disebutkan oleh Allah taala tentang mereka orang-orang mukmin yang sejati, orang-orang mukmin yang akhlaknya baik. Dalam satu ayat disebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum. Kesungguhnya hanya saja orang-orang mukmin yang sejati, orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah orang-orang yang mereka tak kalah disebutkan nama Allah Nam yakni bergetar hatinya. Nam bergetar. Enggak cuma bergetar bergetar saja ya. Yang ditemukan bukan bergetar bergetar tidak, tapi mereka yakni muncul rasa khasyah. Nam teringat dengan ancaman-ancaman Allah tak kala dia melanggarnya. Bergetar hatinya melihat enam yakni mengetahui tentang betapa dahsyatnya siksa Allah taala sehingga dia pun meninggalkannya. Nah, hatinya bergetar seandainya dia apa meninggalkan kewajiban-kewajibannya yang diwajibkan pada dirinya. Teringat demikian. Kemudian dalam ayat berikutnya selanjutnya adalah Wa idza tulidas alaihim ayatuhu zadashum imana. Takala dibacakan ayat-ayatnya atas mereka maka bertambah iman mereka. Ini bertambah iman mereka. takala kala dibaca ayat-ayat Allah Taala Al-Qur'an dibaca maka telinga-telinga mereka orang-orang mukmin yang sejati, orang mukmin yang sesungguhnya yang ahlaknya baik maka bisa mengambil faedah dari bacaan tersebut. 6. Berbeda dengan orang-orang yang tidak bisa mengambil faedah. Ini. Walaupun mereka mungkin akhlaknya baik secara dohir dengan manusia bagus, ya, tapi ternyata ketika dibaca ayat-ayat Allah Taala Al-Qur'an, mereka nggak bisa mengambil faedah. Nah, buta basirah mereka, nah, Yani tuli telinga-telinga mereka. Ini ahlaknya yang rusak. Walaupun secara dohir ya bagus, ya subhanallah bagus, tapi terkait dengan hak Allah, terkait dengan amalan hati ternyata enggak enggak bisa, belum terwujudkan ahlak yang baik. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan atas Rabb mereka mereka bertawakal. Nah, ini tawakal amalan hati. Bukan amalan jawari, amalan hati. Bukan amalan tangan, tapi amalan hati. Hatinya bertawakal, pasrah kepada Allah Ta'ala. Muncul dari hatinya. Berbeda dengan orang-orang yang mereka mungkin akhlaknya baik secara dohir, dengan manusia, dengan orang tuanya bagus, sopan santunnya bagus, tapi ternyata hatinya tawakal kepada syaitan. Tawakal kepada jimat-jimat nggak bisa dikatakan sebagai ahlak yang mulia karena dengan hak Allah belum tertunaikan. Nah ini. Kemudian alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum fikun Orang-orang yang menegakkan salat. Ini ya. Orang yang telah menunaikan salatnya dengan sempurna apakah kewajibannya, apakah rukun-rukunnya, tumak ninahnya ditunaikan. Dan ini, ini orang mukmin yang baik. Ketika sholat nggak main-main, ketika sholat nggak sampai banyak gerak-gerak. Berbeda dengan zaman sekarang kaum muslimin bagaimana mereka sholatnya. Bahkan mungkin para santri pun demikian ketika sholatnya bagaimana kita, kita bisa melihat keadaan mereka Nah ini, ini menunjukkan tentang ahlaknya masih kurang. Ini ini santri. Kalau mungkin orang awam masih dimaklumi karena mereka jauh dari ilmu, mereka jauh dari bimbingan para ustadz, para muallim. Tapi seorang santri bagaimana nasibnya yang sudah tiap hari belajar, ternyata sholatnya masih main-main. Nah ini, ini menunjukkan ahlaknya belum baik. Kemudian sampai ayat ulaika humul ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka lah orang-orang mukmin yang hakiki, orang mukmin yang sebenarnya. Ini, ini orang mukmin. Kemudian qala ta'ala berfirman Allah Ta'ala yang lainnya at-taibuna al-abiduna ila qalihi ta'ala wa basyiril mu'minin orang-orang yang bertobat taibun ini ya orang-orang yang taibun ini di sana ada ada taib ada ada taubat taibun <clears throat> al inabah ya ada apa ada al inabah ada orang yang taib ada orang yang munib Apa arti taib, ikhwan? Orang yang ber bertobat. Enam. Orang yang ber bertobat. Rujuk ila Allah taala. Ini. Sanadal inabah ada kalau inabah apa? Mana lebih tinggi antara al-inabah dengan orang yang bertobat? wa ani bila rabbikum aslimu lahu ini ya orang yang munib orang yang taib Tinggi mana mam lebih tinggi mana kedudukannya antara orang yang taib dan orang yang munib dalam ayat wa anibu ila rabbikum aslimu lahu Kenapa? Taib. Nam, singkatnya seperti itu. Jadi kalau orang yang dia munib itu adalah dia rujuk ilallah taala bil qiyami bi taatihi wastinabi maksiatihi dia kembali kepada Allah Ta'ala dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Ini. Ini orang yang taib. Orang yang taib. <clears throat> Adapun orang yang munib, orang yang dia apa? yakni kembali kepada Allah Taala, ini lebih tinggi tingkatannya karena di samping dia bertobat, dia juga apa? Bertobat yang lainnya. Jadi sama li taubah fi jami'il awqat fi an jami'il sayiat. Ini. Dia terus-menerus bertobat dari semua dari semua waktu-waktunya dan juga dari semua yakni kejahatan-kejahatan yang ia lakukan. Ini. Kemudian diiringi amal soleh. Ini orang yang al-munib. Sehingga orang yang munib lebih tinggi kedudukannya daripada orang yang bertobat. Dan setiap orang yang munib pasti orang yang tobat, tapi belum tentu orang yang taib itu adalah orang yang munib. Demikian. Ini dijelaskan oleh para ulama tentang masalah Taib perbedaan Al-Munib dan Taib. <clears throat> Terus bagaimana seandainya dia sudah bertobat ya, tapi masih melakukan maksiat yang lain, bisa nggak terima tobatnya? Tobat dari perbuatan apa? Riba bertobat. Pencurian bertobat. Tapi yang lain masih dia lakukan. Gimana? Diterima enggak tobatnya? Diterima. Apa tafsir? Maksiat banyak ia lakukan. Ada homer, ada judi, ada zina, ada perjudian. Maksiat banyak ia lakukan. Kemudian di antara maksiat maksiat yang ia lakukan, dia bertobat. Judinya tobat. Ini terima enggak tobatnya? Yang lain masih ia lakukan. Diterima nggak Pak Fajri? Eh, walau alam betul-betul dia tobat, meninggalkan perjudiannya, tapi masih berbuat zina, ya, masih berbuat minum khamr. Nah ini, ini para ulama khilaf, sebagian berpendapat diterima tobatnya, sebagian mengatakan tidak diterima tobatnya. Dan yang rajih, Nam kata Syekh Ibnu Saimin, diterima yukbal taubatuhu tapi ingat tidak diitlakan dia seorang yang taib. 6. Tidak termasuk orang-orang yang innallaha bul mutatahhirin wa yuhibbul apa innallaha apa? Eh? Innallaha yuhibbul tawabin. Ewa. Nah, ini Allah cinta pada orang-orang yang bertobat. Enggak termasuk dalam hal ini. Kenapa? Ya karena dia enggak secara sempurna tobatnya, tidak keseluruhan. Bukan termasuk yakni khairul khata atau wabun. Sebagai orang-orang yang bersalah adalah orang yang bertobat, tidak termasuk dalam hadis ini. Nah, ini tidak diitlakan dia orang yang bertobat. Demikian. Ini ketika bertobat satu sisi, yang lain tidak bertobat. At-taibuna al-abiduna. Ini sifat orang-orang mukmin yang hakiki yang akhlaknya bagus. Itu orang-orang yang bertobat senantiasa bertobat kepada Allah Taala dari kesalahannya. Al-abiduna orang-orang yang senantiasa beribadah kepadanya. Dalam ayat berikutnya disebutkan Alhamiduna saikhuna raqiuna sajiduna Alhamidun orang-orang memuji kepada Allah Taala apa memuji membaca tahmid ingat terhadap kenikmatan-kenikmatan yang ia dapatkan asaihuna asaihun ini orang-orang yang dia safar dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala seperti haji, jihad mencari ilmu, kemudian silaturahim. Nah ini termasuk ihun orang-orang yang safar dia menuju ke tempat yang lainnya orang-orang yang akhirnya bagus orang-orang yang ruku asa asa orang-orang yang sujud al-amiruna bil ma'rufi wa nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Nah ini ini semuanya ayat-ayat menjelaskan tentang orang yang ahlaknya mulia, yang ahlaknya bagus. Baik, mungkin ini ya yang bisa kita baca kalau alam bisawab. Mudah-mudahan berfaedah. Namun untuk bisa ngoreksi pada diri kita masing-masing bagaimana akhlak yang baik, apakah mencukupkan namanya akhlak yang baik dengan manusia, sopan santun sudah dikatakan akhlak yang baik, ternyata tidak demikian. Karena di sana ada hak yang lain terkait dengan hak Allah yang harus kita tunaikan. Sehingga dengan demikian ketika terwujud hak Allah, hak manusia terwujud, barulah dia menjadi akhlak yang yakni punya husnul khuluq والعلم بالصواب إلى هنا تفضلوا حفظكم الله